Ibu yang ada pertanyaan bisa ditulis. Saya pernah dengar ulama mengatakan demo ke Umaro tak boleh. Apa benar Pak Ustaz? Alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaklah kalian patuh. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyun. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak berkulit hitam. Kalian harus patuh. Tidak boleh kalian tanggalkan kekuasaan dari tangannya. Lalu orang mengartikan demo itu untuk melepaskan kekuasaan. Sekarang kalau ditanya, tanggal 4 orang mau ramai-ramai long march dari Istiqlal menuju istana. Kekuasaan siapa yang mau dicopot? Tidak ada. Saya baru dapat tentatifnya. Acara 4 Mei. Pertama, kumpul. Dua, doa. Tiga, jalan. Empat, foto-foto. Tidak ada kekuasaan yang mau dicopot. Jadi jangan dipelintir. Yang tidak boleh itu melepaskan kekuasaan pemimpin yang sudah kita bayat. Ubayi'uka aku membayatmu supaya ala sam'i wa ta'ah aku akan patuh dan taat kepadamu apapun yang terjadi. Setelah itu kita khianati dia dari belakang. Itu yang tak boleh. Sedangkan tanggal 4 November tidak satu pun kekuasaan yang dilepas. Umat Islam ingin menunjukkan bahwa kami ini tidak setuju dengan perbuatan si Anu ini karena dia sudah menistakan agama kami tolonglah segera ditindak. Seandainya sebelum ini sudah diadakan tindakan, tidak akan ramai-ramai umat Islam. Sebagiannya akan berangkat besok naik pesawat. Sebagiannya sudah berangkat naik bis tadi malam. Orang Riau, yang dari Madura, yang dari sudah lama datang Jakarta. Dari tanggal 1 sudah. Ada yang memang dari dulu memang sudah ada di situ. Mereka akan unjuk rasa Unjuk artinya rasa itu kan di dalam. Rasa itu letaknya di dalam. Sekarang dia mau menunjukkan rasa ketidaksukaan dia. Ini orang sudah menistakan agama saya, Quran saya. Kenapa ketika ada orang Islam menghina canang di Bali? Canang tempat yang kotor. Tersinggung orang Bali, dihukum. Kenapa dulu ketika Arswendo Atmowiloto tahun 90 di koran monitor dia buat. Orang terpopuler di Indonesia. Nabi Muhammad nomor 11. Orang tersinggung. Marah. Presiden Soeharto pun tidak bisa intervensi. Dihukum. Seandainya Polri cepat menghukum tidak akan terjadi seperti ini. Tidak ada pergeseran kekuasaan. Yang ada adalah himbauan. Himbauan dari Buya Yahya. Jangan ada kekerasan. Bawa nasi bungkus masing-masing dari rumah. Saya lama membaca itu. Kenapa ada pesan bawa nasi bungkus masing-masing? Karena orang kalau sudah lapar bawaannya marah. Makanya begitu terasa nanti mau marah, makanlah. Pesannya itu halus, lembut. Jangan menginjak taman, jangan cabut pokok kayu, jangan merusak. Ulama-ulama yang mengontrol hanya sekedar jalan long march menunjukkan ketidaksukaan saya terhadap Anda perangkat hukum yang cuek. Dan ketika unjuk rasa kata-katanya bukan caci maki. Masih ada rekamannya. Mari kita doakan bapak-bapak polisi supaya tetap istiqomah memperjuangkan agama. Mari kita doakan supaya bapak-bapak dari kejaksaan menuntut ini karena mereka pun akan dituntut di hadapan Allah. Siapa yang memperjuangkan ini kita doakan supaya dia mati husnul khotimah. Tapi siapa yang mengkhianati ini kita doakan mati masuk neraka jahanamlah tempatnya bahwa ada orang yang tersinggung, ya salah sendiri. Nah, jadi jangan dipahami demo sama dengan mencabut kekuasaan. Ini mesti diluruskan. Jangan sampai mempelintir dalil kemana-mana. Untuk transaksi SPPD, perusahaan minta pegawai menggunakan kartu kredit. Kalau nggak punya, maka pakai uang pribadi. Kemudian minta pengganti ke perusahaan. Apa hukumnya Pak Ustadz? Kartu kredit bersentuhan dengan riba. Menggunakan kartu kredit syariah, kartu kredit syariah dari bank syariah yang sudah mendapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Target tertinggi gunakanlah kartu kredit syariah. Andai tidak jebol, tidak bisa diterima, maka yang bawah balik kepada pribadi masing-masing. Maksudnya, saya tidak bisa terima ini. Ketika Anda paksakan ini ke saya, maka ini sudah sama ketika Anda memaksa saya harus makan siang pakai gulai babi. Karena riba haram, babi juga haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansab urriman alaikumul maitatu haram bangkai wadamu darah walahmul khinzir babi bangkai darah babi haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Pengharaman riba dengan pengharaman babi sama dalam Quran. Maka tak ada tawar-menawar. Saya tak bisa pakai ini karena Anda paksa saya harus menjadi orang yang liberal. Saya sudah diikat. Ada yang boleh saya makan, ada yang tidak. Kamu ikut nanti makan di sana. Tidak, subuhat. Saya tak mau. Itu memang orang Islam, tapi ada orang Cina di situ saya tak mau. Aku yang bayar nanti. Ah, Oke okay lah kalau gitu. Nah, itu ada kepentingan. Beragama ini harus bersih dari kepentingan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah engkau diperintahkan Allah illa melainkan mukhlisin, tulus, murni, tak ada kepentingan yang merusak agama ini dua. Pertama, jahil pakai baju alim. Orang jahil pakai baju alim. Yang kedua, orang alim ada kepentingan. Tahu, ngerti, tapi ada kepentingan. Dua inilah yang merusak agama. Apa hukumnya menjadi anggota koperasi? Apakah menjadi anggota koperasi termasuk menyuburkan riba? 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Kita ada 100 orang. Maka terkumpul 10 juta. Lalu kemudian uang ini dipinjamkan. Pinjamkan ke sana, yang minjam satu juta, bayar sejuta dua ratus, pinjam sana. Hasilnya itu riba. Uang dengan uang riba. Kalau mau robak, maka transaksinya jangan pinjam bayar lebih. Tapi transaksinya mudarabah. Bagi hasil. Seperti akad dalam ekonomi Islam. Hadirkan Ustadz Hasbullah S2 ekonomi Islam. Angkat dia sebagai konsultan. Selama akadnya riba, maka hasilnya riba. Kita akan makan riba, minjam pun kena riba, meletakkan uang di situ pun juga riba. Riba, riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa syahidaihi wa katibahu yang menulis transaksinya. Wa syahidaihi dua orang yang menjadi saksinya. Ustadz Somad jujur aja ya. Ustadz pernah tak minjam uang riba? Sampai sekarang belum. Sampai hari ini. Pulang ke Pekanbaru 2008, sampai hari ini belum. SK Ustadz mana? Ada di rumah. Tak pernah Ustadz sekolah kan? Tidak. Udah banyak yang nawarin, sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya berzikir di masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal. Langsung menulis, hai Ustaz Somad, kami menawarkan 200 juta. Inilah doa yang paling makbul. Langsung datang sebelah, dia kasih kartu. Ini pos Ustaz. Ustaz Somad tinggal ini. Tapi kita berpikir, ini riba. Nanti kita susah, sulit. Berapa lama kita menikmatinya, lebih lama lagi kita merasakan azabnya. Maaf Pak Ustaz, boleh nggak main domino? Untuk mengisi luang biasanya 17 Agustus. Ini rekaman ini bahaya. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur Alasannya dua. Pertama, melalaikan sholat. Orang kalau sudah sur main jatuh. Ayya ala sholat. Yang kedua, menghilangkan waktu berhari-hari. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga olahraga, lari oke, okay. lempar lembing oke, okay. renang oke, okay. tapi menung sampai tiga jam. Nah, itu bahwa ketua persatuan catur marah sama saya terserah lah. Tapi saya tak setuju. Menghabiskan waktu itu. Banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Memikirkan bagaimana politik, memikirkan bagaimana anak. Ini yang dipikirkan cuma pion-pion ini bisa selamat. Ketangkasan Pak Ustaz, banyak ketangkasan yang lain. Outbound itu ketangkasan. Lomba tembak menembak itu ketangkasan. Nah, ini tentang masalah. Maka dikiaskan kemari. Tapi kan tidak disebut tadi domino. Dadu dengan catur sifatnya permainan. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Ustaz jujur saja, memang Ustaz tak pernah main domino. Pernah. Saya punya oh, piagam pemain domino terbaik. Ada saya. saya di pondok pesantren sekolah, kami dipaksa untuk serius belajar. Jadi saya selalu diuntungkan oleh keadaan. Jadi kalau dikatakan ustadz itu baik tak pernah terjerumus pada dosa, tidak baik-baik betul. Keadaan dimasukkan ke pesantren. Habis itu di Mesir. Di Mesir tak sempat untuk main-main begini. Karena mata kuliah 14. Hafalan Quran 2 juz. Tak lulus 3 mata kuliah, kurang beasiswa 25%. Tak lulus 4 mata kuliah, 2 tahun tak naik, putus beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik, DO. Kalau sudah DO diusir dari asrama, beasiswa putus, tak dikasih tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Beda dengan anak-anak yang kos-kosan sekarang, dia santai. Nyantai, saya tengok di kantin. Saya tanya semester berapa? 14 pak. Kami tak begitu. Kami memang harus digas. Begitu keadaannya. Senam pagi untuk kesehatan apakah bisa dapat pahala Pak Ustaz? Namun instrukturnya pakai pakaian. Tulang sendi, tulang-tulang sendi itu kata dokter, saya di panel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, Ketua Ikatan Bulan Sabit Merah Indonesia, di panel dengan saya berdua ini tulang-tulang sendi tidak ada pori-porinya. Sedangkan kita makan dari lobang. saya makan dari lobang, kulit makan dari lobang, pori-pori. Tulang tidak ada lobangnya, kata si dokter. Bagaimana dia bisa makan dengan banyak digerakkan? Allah Sami Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Jadi sebetulnya orang Islam yang sholat sunat banyak, dia tak perlu senang. Ini selesai. Berapa kali dia bergerak? Itu kalau waktu ruku, waktu sujud kaki, tasyahud awal, tasyahud akhir, ditekuk. Makanya Imam Ahmad bin Ambal tak pernah sakit. Imam Ahmad bin Ambal waktu anaknya ditanya, nama anaknya Abdullah. Ahmad bin Ambal itu kalau malam berapa rakaat sholatnya? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Berapa kali dia tegak, ruku, sujud. Tapi niatnya jangan usolli sunat tahajud lisport lillahi ta'ala bahwa badan kita sehat ada terkandung sport olahraga itu bonus. Itu bonusnya dari Allah. Dibawalah pejuang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Abuya Daud Bereh dalam usia 80 tahun. Setelah damai Indonesia dengan GAM, dibawa dia ke Aceh, dibawa dia ke London untuk diperiksa. Diperiksa semua organ tubuhnya, otaknya, jantungnya, buah pinggangnya, paru-parunya sehat. Dan semua di dalam itu seperti anak umur 20 tahun. Dokter-dokter di Inggris itu bingung. Tapi bedanya dengan dokter kita, dokter kita selalu nanya. Dia kalau bingung nanya. Orang Inggris bukan sih nanya, dia tak nanya, dia diam aja. Malam mereka pasang CCTV di kamar. Apa yang dilakukan makhluk unik ini? casingnya 80, signalnya 20. Baru mereka bisa menjawab. Waktu malam itu dia sholat tahajud banyak sekali. Habis isya dia tidur. tidur tidur paling berkualitas habis isya. Jam satu dia bangun. Bersih, berwudu. Sujud, tekuk. Semua sehat walafiat. Sedangkan orang yang senam itu belum tentu sehat. Banyak yang lehernya tak bergerak. Teng, teng, teng, teng. Tak ada bergerak. Apa minta? Yang bergerak biji mata ya tengok. Bukan makin sehat. Bukan makin sehat itu. Terus terang itu tak sehat. Badan tak sehat, otak makin kotor. Orang kalau terlalu banyak melihat perempuan cantik di luar, maka dia akan melihat istrinya jelek. Hati-hati. Kalau terlalu banyak dia melihat perempuan seksi di luar, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya jelek. Makanya muncul istilah meniti air liur menengok istri orang, meniti air mata menengok istri orang. Yang terlalu tengok. Yang ditengoknya orang-orang mana ah itu hati-hati waspadalah. Bagaimana pembahasan hadis tentang pemimpin muslim Jika ada dua pemimpin maka bunuhlah yang kedua Bagaimana dengan Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Pak Ustaz Kita sudah membayar satu pemimpin Lalu kemudian datang satu lagi Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a Yang satu itu disebut dengan buat Buat itu artinya pengacau kita sudah sepakat semua pemimpin ini sifatnya dua. Inna Innallaha ya'murukum antu adul amanat. Amanah. Wa idza hakam tumbainan nasi antahkumu bil adal adil. Amanah adil. Dibayat dia. Saya berbayat kepada engkau bahwa engkau adalah pemimpin. Tiba-tiba muncul satu lagi perusahaan, maka yang muncul itu harus dihabisi. Karena kalau tidak pengikutnya akan banyak ini disebut dengan siasat syariah, siasat politik menurut untuk mengamankan. Tapi bukan terjadi sebaliknya. Ada orang yang zalim, jahat, fasik, naik dengan riswah, lalu ada yang baik. Jadi standarnya bukan duluan belakangan, yang baik dan yang tak baik. Makanya masyarakatnya dicerdaskan. Bagaimana konteksnya dengan Indonesia Pak Ustaz? Indonesia sepakat kita semua bahwa Jokowi kan itu yang dipilih orang Indonesia itu suara terbanyak terlepas dari caranya dari ter yang jelas dia menang dia menang maka bapak-bapak yang pemilih Prabowo harus berlapang dada legowo menerima itu kalau tidak setuju nanti lima tahun akan datang baru tapi kita ada namanya impeachment Anggota DPR yang 500 orang itu dia bisa melakukan impeachment, menjatuhkan presiden kalau ada syarat-syarat ketentuan itu yang dilanggar oleh presiden. Jadi presiden itu tidak seperti khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya mutlak. Presiden bisa di impeachment, presiden bisa dijatuhkan, wakilnya bisa naik, sepaket bisa jatuh, diangkat yang baru bisa. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia pakai demokrasi. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Saudi Arabia tidak demokrasi. 1924 awal mula rezim King Saud. Dulu Makkah Madinah bukan Saudi Arabia. Makkah Madinah satu otonomi khusus disebut dengan Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Dan dia dipimpin oleh keturunan dari Fatimah. Yang terakhir itu namanya Syarif Hosein. Syarif adalah gelar keturunan Fatimah. Makanya Raja Siak itu keturunan Hasan Hussein. Sultan Syarif Qasim. Itu bukan nama orang. Itu gelar. Syarif artinya mulia. Maka Syarif Hussein pemimpin Makkah, digulingkan 1924 oleh rezim King Saud. Maka negara itu disebut dengan Saud, Saudi Arabia. Saudi Arabia, Saudi, negara Arab Saudi. Sejak King Saud sampai sekarang itu raja anak-anak dia semua. Yang sekarang ini namanya Salman bin Abdul Aziz. Salman menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz. Abdullah menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Fahad menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz. Khalid menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau Salman ini meninggal, itu sudah ada penggantinya adiknya namanya Mukrin bin Abdul Aziz. Kalau Mukrin mati, baru generasi ketiga, cucu. King Abdul Aziz, anak-anaknya, habis itu cucu. Dia tidak pakai demokrasi, tapi dia juga tidak Islam. Islam tidak pakai keturunan, kalau pakai keturunan, ketika Nabi meninggal, maka yang menjadi penggantinya itu Fatimah atau Ali. Tapi tidak, Islam memakai musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Hendaklah bermusyawarah. Status orang Islam yang mendukung Ahok. Wa man yatawallahum minkum Wa may yatawallahum hum mereka, mereka Ahok CS. Minkum kalian. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian yang mendukung mereka fa innahu minhum maka dia bagian dari golongan mereka. Itu ayatnya tak bisa ditawar-tawar. Itu ayatnya dari mana Pak Ustaz? Ayat Quran. Quran dari mana? Dari Allah. Tidak ada yang mengerti itu kecuali Allah. Udah sejelas itu bunyi ayatnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang berpihak kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Tidak perlu interpretasi, penafsiran apapun. Ayatnya jelas, ayat itu dua. Ada ayat mutasyabihat samar, ada ayat yang muhkamat jelas. Ayat tentang ini jelas, tak perlu penafsiran. Pak Ustaz, bagaimana jika kantor mewajibkan penggunaan? Sudah. Hukum menjual beli barang barang yang sudah memiliki brand besar tapi dibuat versi imitasi KW. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Mantap jam Ustaz ya, Rolex. Berapa harganya Pak Ustaz? 100 rial. Gara-gara Rolex Ustaz Somad rusak Rolex yang asli. Orang memakai yang asli dibilang orang palsu. Si pejabat yang pakai palsu dibilang orang asli. Nah ini oleh sebab itu orang kita masih terjebak pada casing, trend mark. Yang penting mereknya mantap. Walaupun isinya Cina. Maka kita tidak begitu. Yang penting kualitas. Setiap ada unsur tipu di dalamnya. Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami? Bukan golongan kami. Dan sekarang orang suka menipu dirinya sendiri. Jelas-jelas itu dia beli kawi. Dia katakan ini asli. Menipu orang lain, menipu diri sendiri, menipu malaikat, menipu Allah SWT. Siapa punya kerja? Setan. Walaumaniyannahum. Kami buat dia berangan-angan, berpikir-pikir. Kalau aku pakai ini prestis naik, aku lalu tas kulitnya dari Spanyol ini. Padahal cibaduyut. Manakah yang harus kita utamakan dalam memberi bantuan? Orang tua, saudara sepupu, anak yatim. Orang tua dulu. Apa dalilnya orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah setelah Allah wabil walidaini ihsana kedua orang tua. Dah. Sekarang kalau saudara sepupu dengan anak yatim mana duluan? Yang paling membutuhkan itu duluan. Saudara susah, sepupu susah, anak yatim susah. Mana yang paling memerlukan? Itu duluan. Semuanya sama Pak Ustaz, dibagi. Budget Bapak untuk bantu bulan ini berapa? 300 ribu. Berapa orang tiga? Kalau sama, tanya-tanya dulu. Gitu. Kamu keperluannya apa? Saya sekedar makan. Kamu apa? Ini untuk beli laptop. Kamu apa? Timbang-timbang. Itu namanya fiqhul aulawiyat. Skala prioritas. Mengenai pinjaman ke KPR terkait hukum riba. Bagaimana posisi peminjam? Karena jika tidak menggunakan jasa bank, tak punya uang tunai untuk beli. Karena kondisi KPR misalnya ditunjuk bank konvensional, apakah bisa si peminjam tidak kena hukum riba? Di mana si peminjam sudah menghitung total kewajiban. Baca pelan-pelan, buka nanti www.google.com, tulis di situ Somad Morocco spasi kredit. So S O M A D M O R O C C O spasi kredit saya buatkan situ dua fatwa dari ulama Saudi Arabia. Baca pelan-pelan. Secara ringkasnya begini. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Saya pinjam uang bapak sejuta, bayar sejuta seratus. Riba. Tapi ketika saya beli barang bapak. Eh, barang bapak itu pula saya beli. saya beli tanah bapak. Dengan cara cicil. Maka akadnya waktu itu adalah barang dengan uang, tidak riba. Karena pada zaman sahabat Nabi pun mereka biasa membeli budak hamba sahaya, membeli gandum, tidak cash. Baca tulisan itu pelan-pelan. Pada acara ILC e TV One, ada tokoh yang melihat isu memilih pemimpin dalam Islam sebagai intoleransi, sara. Apakah orang-orang yang berpendapat begitu tidak percaya Al-Quran? Tokoh tersebut seorang yang paham agama. Pertama negeri ini diisi orang yang merusak ini dua. Pertama jahil, yang kedua orang alim punya kepentingan. Sudah saya sebut di awal. Dua ini yang merusak. Pertama jahil, yang kedua alim berilmu tapi ada kepentingan. Partai, golongan, ormas, pribadi, materi dan materi bermain luar biasa. Ketua FPI Jawa Barat mengaku istrinya menerima beberapa bungkal uang dengan syarat supaya jangan ke Jakarta. Real, nyata. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang tampaknya mengerti tapi statementnya seperti orang tak mengerti, maka ada kepentingan di balik itu. Allah turunkan Dajjal untuk apa? Ketika Dajjal turun nampak mana yang hak, mana yang batil. Sekarang tampak. Sampai hari ini dengan mata kepala terbuka kita bisa melihat ini hak, ini batil. Jelas sudah. Itu yang turun belum dajjalnya lagi. Baru cucu cicit dajjalnya. Sudah jelas. Pak Ustaz, diadakan pengajian pada rentang jam 9 sampai 4 sore di masjid pada hari Sabtu agar kami ibu-ibu bisa ikut mengajak anak keluarga pengajian. Kalau subuh maghrib ibu-ibu beranak kecil susah ikut. Sementara kami ingin ikut pengajian. Oh, insya Allah kita buat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Maksudnya rentang waktunya. Dari jam 9, 10, 11. Saya di mana-mana pengajian tak lebih 60 menit. Mungkin kita buat jam 9 sampai 10 habis itu tanya jawab. Ustaz Mustafa Omar, ibu-ibu informasi Ustaz Mustafa Omar hari Sabtu jam 9 jam 10 kajian Asmaul Husna. Nah, jadi bisa ikut. Saya insya Allah nanti kita buat. Bapak Ibu sabar ada beberapa kertas lagi. Saya punya meja TV yang ada ukiran kayu, kepala kuda, Apakah termasuk yang dilarang dalam agama? Karena sebagian ustadz saya tanya jawabannya tak apa-apa karena ukirannya tidak utuh. Ibu bapak nanti turun di airport Jeddah, Jeddah Arab Saudi, orang Arab Saudi keras, tegas dalam hal ini. Saya terkejut karena di halaman airport itu waktu bis keluar ada patung kuda, kepala sampai pinggang, habis itu ekor. Perutnya tak ada. Lama saya bingung nengok ini patung ini kenapa perutnya hilang. Rupanya kalau dia tidak utuh boleh. Jadi ibu bapak yang di rumah ada patung gajah keramik pasar bawah utuh. Nah, itu balik dari sini potong. Simpan belalainya aja. Jadi kalau tak utuh tak apa-apa. Apakah simpan pinjam dalam koperasi termasuk riba? Karena keuntungan dibagi SHU, riba. Modal dipinjamkan, uang bayar uang. Kalau transaksinya riba, riba. Tapi kalau transaksinya mudharabah, bagi hasil, bagi hasil itu kan sama aja Pak Ustaz. Enggak. Disitulah bedanya ekonomi Islam. Bagi hasil saya pinjam uang bapak sejuta, saya mau tanam semangka. Nanti kalau untung sejuta setengah, saya bayar sejuta dua ratus lima puluh. Tapi kalau rugi, kita tanggung bersama. Sedangkan dalam konvensional, dia tak mau tahu. Pokoknya kau pakai sejuta, mau untung, mau rugi, mau pecah, mau meletup, mau busuk, mau kecil semangka itu, mau hanyut, mau ente mati sekalian, pokoknya bayar. Disitulah letak kezolimannya. Bila imam salah dalam gerakan sholat yang seharusnya tahiyat akhir imamnya berdiri kemudian makmum sudah menegur imam dengan membaca subhanallah dan imam sudah kembali duduk tahiyat akhir. Apakah dengan kekeluaran masjid imam harus melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi berlaku ketika kurang disempurnakan atau berlebih. Ini berlebih gerakan. Dia sudah tegak, Lalu dia duduk lagi. Kalau dia laksanakan sujud sahwi, baik. Andai dia tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Pernahkah Nabi keliru? Pernah. Buka kitab al Firman wal Marjan fimat tafaqo alaihi syaitan. Nabi sholat zuhur dua rakaat. Dua rakaat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kata sahabat, ya Rasulullah apakah ada wahyu turun? Tidak. Kenapa zuhur dua rakaat? Eh, dua tadi ya? Iya. Nabi tambah dua lagi. Setelah dua rakaat dia sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Dua kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bacaannya mazhab Syafi'i subhanallahi la yanamu wa Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Tapi mazhab yang lain bacaannya sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Yang salah kan dia Pak Ustaz. Kenapa saya ikut? Begitulah resikonya kalau ikut imam salah. Tentang masalah sujud salah. Sujud itu berapa? Tiga. Sujud syukur dapat nikmat, sujud sahwi ketika terlupa menambah atau mengurangi. Yang ketiga sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Jangan terbalik. Tadi dari mana? Masjid ada sujud sajadah tadi. Ayatnya sajadah. Sujudnya tilawah. Masih lumayan mau ikut. Daripada balik dari masjid. Imam kami ISIS tadi nampak. Kalau dia tak tahu. Di Riau dan Kepri banyak TV kabel. Di Riau sama Kepri TV kabel. Kalau di Medan TV kabel. Yang kabelnya numpang di tiang PLN. Tak tahu legal atau tak legal, ilegal. Siaran TV kabel banyak yang haram. Apakah kami ikut berdosa Pak Ustaz? Ini pertanyaannya pertanyaan orang tasawuf. Bukan pertanyaan orang fikih numpang pakai tiang PLN. Yang lewat di situ macam-macam, Mitun Cakraborty, kucu-kucu Hotai. Nampak pusatnya, lalu ditonton orang. Apakah PLN ikut menanggung dosanya? Al halalu bayinun, yang halal jelas. Wal haramu bayinun, yang haram jelas. Wa bainahuma antara halal dan haram umurun mustabihat yang samar-samar maka masuk dia yang sama. Kalau PLN mau selamat, tertibkanlah ini. Jumpai perusahaan TV kabel, jangan kalian lewatkan yang haram-haram di tempat kalian. Kalau kami bayar, kami istiqoroh dulu. Sekarang sistem perjalanan dinas PLN se-Indonesia lebih dianjurkan menggunakan kartu kredit bayar hotel, pesawat dan segala. Bagaimana dengan hukum riba? sudah terjawab. Target alihkan bank syariah yang dapat fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, andai tidak minta keringanan bagi yang mau, bagi yang tak mau, tolonglah kami izinkan untuk menjaga akidah kami karena kami punya keyakinan negeri ini negeri yang menghormati kebebasan orang lain, termasuk kebebasan untuk agama supaya kami tak makan riba. Kertas terakhir, Mohon penjelasan apakah boleh anak yang kita angkat diakikahkan? Ibu mengadopsi anak. Lalu anak ini mau dipotongkan kambing. Boleh. Terhitung apa? Sodako. Jangankan anak angkat. Ibu punya pembantu. Lalu ibu bapak tanya. Kamu udah akikah dulu? Belum bu. Nih. Saya kasih kamu akikah. Terhitung sebagai sodako. Bagus. Idukhalus surur fi qulubil mu'minin membahagiakan hati orang. Dikasih dia duit, dia senang. Tapi ada kesenangan yang masuk ke batinnya. Apa? Terkait dengan ibadah. Maka ketika dia dapat duit, dia akikah senang bukan main. Kau sudah menembus dirimu dengan akikah ini. Hanya saja kalau umurnya sudah 30 tahun, 40, akikah saja. Jangan rambutnya dicukur Jangan diayun pakai marhaban. Patah tiang ayunan itu. Waktu motong hewan kurban, bidnya itu kepada siapa Pak Ustaz? Ayah kandungnya. Dia punya ayah kandung. Dia tak punya ayah kandung Pak Ustaz. Kami dapatnya di panti dulu. Pakai bin Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Kalau khawatir menimbulkan fitnah, tak perlu dikuat-kuat. Bismillah, Allahu Akbar, akikah untuk. Itu namanya silent. Insya Allah sampai. Tapi tidak semuanya boleh silent. Yang belum nikah ini jangan pula nanti disuruh mertua akad. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tulai. Kenapa tak kau bunyikan? Kata Ustaz boleh silent. Nah, untuk akad itu mesti jelas. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Di akhir majlis mari kita mohon kepada Allah ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi umurina berikan berkah pada umur yang kau titipkan pada kami wa barik lana fi a'malina berikan berkah pada pekerjaan yang kami tekuni wa barik lana fi arzaqina berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami wa barik lana fi azwajina wa auladina berikan berkah pada pasangan hidup dan anak keturunan kami Allahumma khtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu dalam haji kami. Sehingga haji ini selalu condong pada perbuatan yang kau ridai dan kau cintai ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak balikkan hati. Sabit qulubana. Kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik. Dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, berikan taubat sebelum mati wa rahmatan 'indal maut berikan rahmat ketika kami melewati mati wa maghfiratan ba'dal maut berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ringankan kami ketika melewati sakaratul maut Penajata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin, Jadikan anak kami yang akan kami tinggalkan di dunia yang penuh fitnah ini menjadi anak-anak yang istiqomah dalam kesolehan agamamu ya Allah. Allah majma' bainana wa baina nabiyyika satukan kami keluarga kami ibu bapa kami bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku dikelilingi anak menantu di saat kami akan melepas dunia ini izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Rabbana atina في الدنيا hasanah wa fil akhirati وقنا wa qina وصلى wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa لله رب العالمين rabbil alamin منكم منا و minna يا كريم Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak ucap kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا واسع الكرم